yang dibacakan di dalamnya kitab Allah dan dipelajari di antara mereka illa nazalat alaihi musakinah melainkan turun di tengah-tengah mereka ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah taala wa hafadhumul malaikah dan malaikat akan mengelilingi mereka wa dzakarahumullahu fiman indah dan Allah taala sebut-sebut kaum tersebut di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tidaklah suatu kenikmatan yang ada pada kita melainkan datang dari sisi Allah taala Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, wa ma bikum مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya, wa ma bikum مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, melainkan datang dari sisi Allah Ta'ala. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan, semua kenikmatan yang ada pada kita itu datang dari sisi Allah Ta'ala. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam sebuah firman-Nya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Jadi segala kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin itu datang dari sisi Allah taala. Bersumber dari Allah taala semata. Dan di antara kenikmatan yang Allah taala berikan pada hamba-hambanya adalah nikmatul walad. Nikmat Allah Ta'ala berikan mereka anak. Nikmat Allah Ta'ala berikan mereka keturunan. Hal ini Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Lahu mulku samawati wal ardi. Dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dan Allah Ta'ala ciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur dan Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki anak-anak perempuan wa yahabu liman yasha'u dhukur dan Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki anak-anak laki-laki au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha atau Allah taala berikan pada mereka sepasang laki-laki dan juga perempuan dan Allah taala jadikan siapa yang Allah taala kehendaki tidak memiliki keturunan tidak memiliki anak maka disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya di antara pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya adalah keturunan atau seorang anak. Allah Ta'ala menyatakan, Yahabu lima yasha'u inatha. Dan Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Anak-anak perempuan. Ya. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Shu'aib dan Nabi Lut alaihi di mana keduanya Allah taala berikan anak perempuan dan tidak Allah taala beri anak laki-laki. Yahabu lima yasha'u Dan Allah taala juga berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki anak-anak laki-laki. Ini seperti sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau Allah taala berikan anak laki-laki dan tidak diberi anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha atau Allah taala berikan mereka sepasang laki-laki dan perempuan. Dan ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah taala berikan beliau anak laki-laki dan juga perempuan ya, anak laki-laki dan juga perempuan. Akan tetapi yang tersisa dari anak beliau, dari keturunan beliau hanyalah perempuan ya. Dan tersisa keturunan beliau itu dari jalan Fatimah radhiyallahu anha. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah taala jadikan siapa yang Allah taala kehendaki tidak memiliki keturunan, tidak beranak. Contohnya seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihi Ini menunjukkan bahwasanya anak yang ada pada kita adalah pemberian anugerah dari Allah Ta'ala pada kita yang Allah Ta'ala titipkan pada kita dan diantara kewajiban bagi hamba-hambanya adalah Allah Ta'ala wajibkan bagi mereka untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari api neraka dan juga keluarga kita kita jaga dari api neraka. Diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya wa wiqayatul anfusi bi ilzamiha amrillahi wal qiyami bi amrihi imtithalan wa nahyihi ijtinaban kata Imam Sa'di rahimahullahu taala wa wiqayatul anfus bi ilzamiha amrallahi dan penjagaan diri dari api neraka adalah dengan melazimkan diri kita dengan menetapkan diri kita senantiasa di atas perintah Allah taala yaitu dalam mengerjakan perintah dengan mengerjakannya dan menjauhi larangan-larangan yang Allah taala larang pada kita. Wa taubatu amma yasqutullaha dan bertaubat dari apa yang Allah taala murka darinya. Wa yujibul dan juga yang akan mewajibkan yang akan melazimkan untuk mendatangkan azab Allah taala pada kita. Ini penjagaan pada diri kita. Jadi Allah Ta'ala perintahkan pada ayat tersebut. Jaga diri kalian. Yang paling pertama kita jaga adalah diri kalian. ya. Jadi kita juga perlu dijaga dari api neraka. Bukan hanya kita menjaga putri kita atau putra-putri kita. ya, Memondokkan, memasukkan anak-anak kita ke pondok. Sementara kita lalai dari penjagaan diri kita dari api neraka ya. Mungkin memasukkan anak-anaknya ke pondok. Laki-laki yang putri ataupun yang perempuan, yang laki-laki ataupun yang perempuan dimasukkan anaknya ke pondok. Akan tetapi dia sendiri lupa terhadap dirinya. Tidak menjaga dirinya dari jilatan api neraka. Memasukkan anaknya ke pondok, dia sendiri apa? Mungkin gak pernah taklim, ya ini bukan contoh yang baik bagi anak-anak ya. Padahal yang pertama kali Allah Taala perintahkan dalam ayat tersebut, Ku anfusakum." Jagalah diri kalian dari jilatan api neraka. Ini yang pertama kali Allah Taala perintahkan adalah diri kita. Jaga diri kita. Kemudian keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Ini penjagaan terhadap diri kita wa wiqayatul ahli wal auladi bita'dibihim wa ta'limihim dan penjagaan keluarga istri kita dan juga anak-anak kita adalah dengan bita'dibihim dengan mendidik mereka wa ta'limihim dan juga mengajari mereka ada perkara-perkara yang akan menyelamatkan mereka di dunia ini maupun di akhirat kelak wa ijbarihim ala amrillahi dan juga memerintahkan mereka memaksa mereka untuk tetap senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah taala yang Allah taala larang, yang Allah taala perintahkan pada kita dan juga menjauhi larangan-larangan yang Allah taala larang pada kita. Fala yaslamul 'abdu illa idha qama bima amarallahu bihi fi nafsihi. Maka seorang hamba tidaklah selamat seorang hamba tidak akan selamat kecuali apabila dia menegakkan apa yang Allah taala perintahkan pada dirinya wa ma tahta wilayatihi dan juga memerintahkan apa yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk memerintahkan minas zaujat wal aulad baik itu dari istri-istri ataupun anak-anak atau siapa saja yang ada di bawah tanggung jawab mereka ya jadi yang Allah taala perintahkan pada kita ku anfusakum jaga diri kalian wa ahlikum dan juga keluarga kalian istri kita ataupun anak-anak kita semuanya harus kita jaga ya mungkin ada bermacam-macam di sana manusia dalam hal ini ada yang mungkin menjaga dirinya. Mungkin sudah ngaji, sudah taklim, akan tetapi lupa dengan istrinya dan anak-anaknya. Ya. Mungkin sudah ngaji, sudah taklim, akan tetapi istrinya mungkin apa? Masih tak baru keluar rumah, ya. Belum menutup dirinya dan juga yang lainnya. Demikian juga mereka ada yang ikhwah kita mungkin sudah ngaji, sudah taklim lama namun anak-anaknya mungkin belum mereka arahkan kepada jalan yang benar. Satu jalan yang akan mengentaskan mereka, yang akan melindungi mereka dari api neraka. Dan juga diterangkan oleh Ali radhiyallahu anhu makna dari ayatku anfusakum wa ahlikum nar ay alimuhum wa adibuhum. Maknanya adalah ajari mereka dan juga didiklah mereka. Jadi ini tanggung jawab yang ada pada kita semua adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaga diri diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan di antara penjagaan anak-anak kita dari api neraka adalah mengajari mereka agama ini. Mengajari mereka agama ini yaitu agama atau ajaran yang bersumber dari Alkitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara penjagaan anak-anak kita adalah kita didik mereka, kita ajari mereka agama ini. Karena dengan demikian, dengan ilmu agamalah mereka akan menjadi baik. Nasib mereka akan menjadi baik. Hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Disebutkan dari hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairon, yufakihu fid din muttafaqun alaihi Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah taala kehendaki bagi dia kebaikan, yufaqihu fiddin. Niscaya Allah taala akan pahamkan dia pada perkara agamanya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Khairan ini Nakira fi siyaqi syarti ya. Khairan di sini bermakna umum. Baik kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi nasib baik seseorang ya. Nasib baik seseorang itu hanya didapat dengan at-tafaqquh fid din. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis ini, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan, maka Allah taala akan pahamkan dia pada perkara agamanya ya ini tolak ukur seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala seseorang akan bernasib baik manakala dipahamkan tentang perkara agama ini jadi salah mungkin kebanyakan orang ya banyak menyatakan apa masa depan yang baik itu dengan apa mungkin ijazah ya, ijazah yang tinggi. Dan ini nggak ada nasnya dari Nabi alaihi salatu wasallam meskipun ijazah itu mubah hukumnya. Namun di sana ada orang-orang yang mungkin bergantung dengan ijazah. Kalau nanti anak saya pondokan ya, nggak ada ijazah mau makan apa? Banyak yang di sini didengar yang demikian ya pada perkara ini banyak dengan perkara yang demikian khawatir manakala anaknya dipondokkan nggak ada ijazah kemudian apa khawatir masa depannya mau makan apa nantinya atau mau kerja apa nantinya padahal Rasulullah SAW wasallam menjamin dalam hadis ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan niscaya Allah taala pahamkan dia pada apa perkara agamanya jadi seseorang bernasib baik itu bukan dengan ijazah mungkin adanya ijazah yang tinggi ataupun banyaknya harta. Tentulah kalau yang dikehendaki kebaik atau yang bernasib baik itu yang dibanyakan hartanya oleh Allah taala niscaya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man yuridillahu bihi khairan fil mal. Siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan niscaya Allah Ta'ala akan banyakkan hartanya. Nah, tidak demikian. Akan tetapi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka niscaya Allah Ta'ala akan fakihkan dia, akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Maka diterangkan hadis ini oleh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menerangkan tentang hadis ini wa mafhumul hadis anna man lam fid din dan yang dipahami dari hadis ini yang dipahami dari hadis ini bahwasanya siapa yang tidak mau tafaquh fid din siapa yang tidak mau mendalami agama ini yang dimaksudkan oleh beliau bahwasanya yang dipahami dari ayat tersebut bahwasanya barang siapa yang tidak mau mendalami, tidak mau mempelajari agama ini, faqad hurima al khair. Maka sungguh telah diharamkan bagi dia kebaikan, ya. Jadi mafhum khalafah atau pengertian terbalik dari hadis tersebut adalah bahwasanya siapa yang tidak mau mendalami agama ini maka sungguh dijauhkan diharamkan dari banyaknya kebaikan, diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Dan di mana ilmu agama ini, tafakufidin ilmu agama ini adalah sumber kebahagiaan seseorang. Di mana dengan ilmu tersebut seseorang itu bisa mencapai kemuliaan, bisa mencapai kemuliaan, bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Abu Kabsyah Al-Ammari disebutkan dalam hadis Abu Kabsyah Al-Ammari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Kata Rasul alaihi salatu di dalam sebuah hadis yang di, yang disebutkan dari sahabat Abu Kabsyah Al-Ammari bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kata Rasul Alaihi Salatu Wasallam Innama dunya li arba'ati nafarin Kata Nabi alaihi salatu Tidak lain dunia ini Itu Allah Ta'ala peruntukkan untuk empat golongan Tidak lain dunia ini Allah Ta'ala berikan Allah Ta'ala peruntukkan empat, untuk empat golongan maka golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam golongan yang pertama abdun razaqahullahu ilman wa malan. Golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang hamba yang Allah taala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Golongan yang pertama adalah seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan dia rizki berupa ilmu dan harta. Jadi namanya rizki itu bukan sekedar apa harta. Akan tetapi ilmu juga merupakan satu rizki yang Allah Ta'ala berikan pada hambanya. Bahkan rizki berupa ilmu itu lebih baik daripada harta. Dinyatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, al ilmu khairun minal mal Al ilmu yuhrisuka wa anta tuhrisul mala. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yuhrisuka. Ilmu itu akan menjaga kalian. Wa anta tuhrisul mala. Sedangkan harta kalianlah yang akan menjaganya. Ya. Ini jadi golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasalam abdun razaqallahu ilman wa malan. Seorang hamba yang Allah taala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Jadi putra-putra kalian, anak-anak antum di sini, belajar di sini, itu juga dalam rangka apa? Mencari rizki. Bahkan rizki yang terbaik. Bahkan disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menyatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syaka anka waddarun." Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "I'lam hudita ketahuilah semua Allah taala menunjukimu anna afdhalal minan bahwasanya sebaik-baik pemberian yang Allah taala berikan pada hambanya ilmun yuzilu syakka angka wadaron adalah ilmu yang akan membersihkan dirimu yang akan mensucikan dirimu dari kotoran-kotoran maka ini golongan yang pertama seorang hamba yang Allah taala beri dia rizki berupa ilmu dan harta apa yang dilakukan oleh golongan yang pertama maka kata Nabi alaihi salatu wasalam fahuwa yattaqi fihi maka golongan yang pertama ini dia bertakwa kepada Allah taala. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah taala. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Dan dia juga menyambung tali silaturahminya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan juga mengetahui hak Allah yang ada pada hartanya sehingga dia tunaikan. Maka golongan yang pertama ini adalah seorang hamba yang Allah Ta'ala beri rizki berupa ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, menyambung tali silaturahminya, dan juga memenuhi hak-hak Allah yang ada padanya. Maka golongan yang pertama ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fahadha fi afdhalil manazil." Maka golongan yang pertama ini adalah golongan manusia yang paling utama kedudukannya. Golongan manusia yang paling utama kedudukannya. Manakala Allah Ta'ala beri dia rizki berupa ilmu dan harta. Namun dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian menyambung tali silaturahminya. Kemudian memenuhi hak-hak Allah Ta'ala yang ada padanya. Sehingga dia tunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang ada padanya fahada bi afdhalil manazil maka golongan yang pertama ini adalah golongan manusia yang paling utama kedudukannya. Golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasalam, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Adapun golongan yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia ilmu seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa ilmu walam yarzukhu malan akan tetapi Allah Ta'ala tidak beri dia rizki berupa harta diberi ilmu oleh Allah Ta'ala namun tidak diberi harta wahuwa sadiku niyati yakul maka golongan yang kedua ini dengan niatnya yang jujur dengan jujur dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu mithla amali fulan." Maka kata golongan yang kedua ini dengan jujur dia mengatakan, "Lau anna li malan" Seandainya saya memiliki harta sebagaimana golongan yang pertama tadi, la amiltu mithla amali fulan. Niscaya saya akan beramal dengan amalan golongan yang Pertama, ini golongan yang kedua, diberi ilmu oleh Allah taala akan tetapi tidak diberi rizki berupa harta. Dan dengan niatannya yang jujur dia mengatakan lau anna limalan la amiltu mithla amali fulan. Dan seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan beramal sebagaimana amalan golongan yang pertama. Maka golongan yang kedua ini meskipun tidak punya harta, akan tetapi Allah Ta'ala beri dia ilmu yang membimbing dia untuk berbuat kebaikan, untuk mengharapkan kebaikan. Maka golongan yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa biniyatihi faajuruhu masawa. Maka golongan yang kedua ini dengan niatannya tadi, maka pahalanya pun sama sebagaimana golongan yang pertama. Ini keutamaan daripada ilmu, ya bisa menyusul golongan yang pertama. Kedua-duanya sama-sama memiliki ilmu. Meskipun yang pertama tadi dikaruniai rizki berupa harta dan yang kedua golongan yang kedua tidak diberi harta akan tetapi ilmunya itu membimbingnya untuk berniat dengan niatan yang baik maka kata Nabi alaihi salatu wasalam fahuwa biniyatihi fa maka golongan yang kedua dengan niatannya ini maka pahalanya pun sama dengan orang yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam, golongan hamba yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam, abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Golongan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa harta. Seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa harta. harta. Walam yu'tihi ilman. Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah Ta'ala beri dia rizki berupa harta. Namun tidak diberi rizki ilmu oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana golongan yang ketiga ini? Maka golongan yang ketiga ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka golongan yang ketiga ini dia menghambur-hamburkan hartanya, menyia-nyiakan hartanya dengan tanpa ilmu. Menghambur-hamburkan hartanya, menyia-nyiakan hartanya dengan tanpa ilmu. Walam yattaqi fihi rabbah dan tidak bertakwa kepada Allah taala wala yasilu fihi rahimah demikian juga dia tidak menyambung tali silaturahminya wala ya'lamu lillahi fihi haqqan dan dia juga tidak mengetahui hak-hak Allah taala yang ada pada hartanya sehingga tidak dia tunaikan maka inilah golongan yang ketiga Allah taala beri dia harta akan tetapi tidak Allah taala beri rizki berupa ilmu yang dia menyanyiakan, menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa ilmu. Kemudian karena dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak menyambung tali silaturahminya, dan juga tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang ada padanya. Maka golongan yang ketiga ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fahadha bi akhbathil manazil." Maka golongan yang ketiga ini kata Nabi alaihi salatu wasalam adalah golongan manusia yang paling rendah tingkatannya. Golongan manusia yang paling jelek tingkatannya. Kenapa? Karena dia diberi harta oleh Allah taala. Akan tetapi hartanya tidak dia gunakan di jalan yang benar. Karena dia tidak memiliki ilmu yang membimbing dia ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam abdun lam yarzuqhullahu ilman wa malan. Golongan yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasalam seorang hamba yang Allah taala tidak beri dia rizki baik ilmu ataupun harta. Tidak punya harta juga tidak punya ilmu, dua-duanya nggak punya. Apa yang terjadi pada orang seperti ini, pada golongan yang keempat ini? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, golongan yang keempat ini, wa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu misla amali fulan. Maka golongan yang keempat ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, jikalau seandainya saya memiliki harta seperti golongan yang ketiga tadi, maka niscaya saya akan beramal dengan amalan golongan yang ketiga tadi. Ya, akan menghambur-hamburkan hartanya, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah taala dan yang lainnya. Maka golongan yang keempat ini kata Nabi alaihi salatu wasalam fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Maka golongan yang keempat ini dengan niatan dia maka dosa dia sama dengan dosa golongan yang ketiga tadi ya. Lihat perbandingan di sini ya. Golongan yang pertama dan yang kedua Allah taala beri dia ilmu sehingga ilmunya menyelamatkan keduanya. Demikian juga golongan yang ketiga dan keempat Allah taala tidak beri dia rezeki berupa ilmu sehingga sama-sama celaka. Sama-sama berada pada tingkatan yang paling rendah. Inilah diantara faidah dari keutamaan ilmu. Dan di sana, ya, diantara buah dari ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi nggak usah khawatir kalau anaknya mungkin dipondokkan nggak ada ijazah, tidak perlu khawatir, ya. Di sana banyak keutamaan. Manakala ilmunya diamalkan, Manakala putra-putra antum itu semangat belajarnya, kemudian mengamalkan ilmunya, maka di sana manakala bermanfaat ilmunya, ilmu yang dia pelajari, dia amalkan, maka yang demikian akan membuahkan hasil yang banyak, ya. Di antaranya anak-anak kita yang mungkin belajar agama ini dan mengamalkan ilmunya, ya maka biiznillahi taala kelak mereka akan menjadi orang yang bertakwa ya akan menjadi orang yang bertakwa manakala anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa maka Allah taala janjikan dalam ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala niscaya Allah taala jadikan bagi dia jalan keluar Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Jadi nggak usah khawatir ya. Anak-anak kita di pondok ya. Mungkin nggak ada ijazah. Atau mungkin bingung masa depannya nanti mau makan apa, mau kerja apa. Nggak usah khawatir. Kalau memang anak antum rajin belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, maka biiznillahi ta'ala anak antum akan menjadi orang yang bertakwa. Maka akan mendapatkan janji dari Allah taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan jadikan baginya jalan keluar. Allah taala akan jadikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah taala akan beri dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya dan Allah taala akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka maka meskipun ayat ini ya pada konteksnya konteks at-tolak tentang permasalahan tolak akan tetapi diterangkan oleh para ulama al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab diterangkan oleh para ulama bahwasanya yang menjadi pelajaran dari suatu ayat adalah keumuman lafaz tersebut adalah keumuman lafaz tersebut maka diterangkan dalam ayat tersebut maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah taala dan menetapi keriduan Allah taala pada seluruh keadaannya fa innallaha yuthibuhu fid dunya wal akhirah maka niscaya Allah taala akan balas dia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan membalas dia di dunia maupun di akhirat kelak. Wa min jumlati thawabihi ayyaj'ala lahu farajan wa makhrajan. Dan di antara balasan yang Allah Ta'ala berikan pada dia bagi orang-orang yang bertakwa ketika di dunia ini bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan bagi dia kelapangan dan juga jalan keluar Allah Ta'ala akan memberikan bagi dia kelapangan dan juga jalan keluar. Mingkul kulli syiddatin wa masyakotin. Dari segala kesusahan. Dari segala kegentingan maupun kesulitan. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan beri dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayasukullahu arizqa lil muttaqi. Min wajhin la yahtasib wa la yashuru bihi yaitu Allah Ta'ala akan berikan rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya dari sisi yang tidak disangka-sangka dan tidak dia rasakan ya. Tidak merasa rizki akan datang pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan di sana oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza al insan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia meninggal in qata'a amaluhu maka terputuslah amalannya. Jika seorang manusia meninggal maka terputuslah amalannya illa min salasin kecuali dari tiga perkara. Apa itu diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam shadaqatin jariyah. Yang pertama shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin salihin yad'ulah Demikian juga anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka tiga perkara tersebut hakikatnya adalah merupakan bagian dari usaha dan juga amalan seseorang. Adapun sodakoh jariah, ya sedekah jariah, mungkin seperti wakaf masjid dan yang lainnya. Maka ini merupakan bagian dari peninggalan seseorang Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Yasin. Allah Ta'ala menyatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dahulu dan juga peninggalan-peninggalan mereka. Maka ini merupakan sodakoh jariah. Sodakoh yang tetap mengalir ketika sodakohnya itu dimanfaatkan oleh manusia. Demikian juga awail min yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang disebarkan oleh seseorang kepada orang lain ya ilmu yang disebarkan kepada orang lain kemudian orang-orang yang setelahnya itu mengambil pelajaran mengambil manfaat darinya maka ini pun termasuk bagian dari usaha dan amal perbuatan seseorang ya di mana disebutkan di sana oleh Nabi alaihi salatu wasalam Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan man da'a ila hudan kana lahu mislu ajri man da'a man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an kata Nabi alaihi salatu wasalam siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya semisal pahala dari pahala orang-orang yang mengikutinya la yang kusumin ujurihim syai'an yang demikian itu tidak mengurangi pahala dia sedikit pun ya tidak mengurangi pahala dia sedikit pun adapun perkara yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam waladun salihun yad'ulah seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya seorang anak yang soleh yang berdoa bagi orang tuanya. Maka yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sebatas doa dari anak yang soleh. Akan tetapi segala amalan-amalan soleh, segala amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang anak, maka orang tua pun mendapatkan bagian pahalanya. Orang tua pun mendapatkan bagian pahalanya. Disebutkan di sana Allah Taala menyatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Taala dalam firman-Nya dan bahwasanya tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah seseorang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adyaba ma akala rajul min kasbihi." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang itu dari hasil usahanya sendiri wa inna waladahu min kasbihi dan bahwasanya anaknya itu adalah bagian dari hasil usahanya. Anaknya adalah bagian dari hasil usahanya. Maka tidak perlu khawatir ya. Kalau kalian atau anak-anak antum menjadi anak yang soleh, maka setiap amalan yang dikerjakan oleh anak kalian, itu kalian pun mendapatkan pahalanya juga. ya. Mungkin kalian sibuk di sana, keliling mungkin apa? Dagang herbal ataupun ada yang bertani di sawah, manakala kalian mengerjakan di rumah pekerjaan-pekerjaan kalian, kemudian anak-anak antum yang di sini belajar kemudian membaca Al-Qur'an dan yang lainnya, amalan-amalan soleh yang lainnya, maka kalian pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh anak-anak kalian. Fa inna waladahu min kasbih. Maka sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya, ya mudah insya Allah nggak perlu repot-repot mungkin nantinya kalau meninggal apa adakan mungkin kirim doa ataupun kirim yasinan dan tahlilan dan yang lainnya ini tidak perlu demikian kalau kita menjadi anak yang soleh ya nggak perlu repot-repot apalagi namanya tadi apa tahlilan ataupun yasinan atau kirim doa yang lainnya itu tidak ada tuntunan dari agama ini tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara manfaat dari anak yang soleh. Maka doronglah anak antum, doronglah putra-putra antum untuk semangat belajar dan juga mengamalkan apa yang mereka pelajari. Di mana yang demikian itu kalian pun akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan jatah pahala dari apa yang dikerjakan oleh anak kalian. Tentunya anak yang soleh ini atau anak tidak akan menjadi soleh kecuali dengan apa? Dengan belajar. Seorang anak tidak akan menjadi soleh kecuali dengan belajar agama ini, dengan mendalami agama ini. Ya, ini diantara usaha ya untuk menjadikan anak yang soleh adalah memasukkan mereka ke mahad-mahad. Kalau kita nggak mau nggak mampu mungkin mendidik, kita sendiri tidak mau mendidik, maka kita titipkan di mahat-mahat yang kita percayai. Adapun hukum asal dari pendidikan anak-anak adalah kembali kepada orang tua. Adapun mahat ini atau di pondok itu hanya sekedar membantu anak antum untuk belajar. Hukum asal itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita baca. Ku angfusakum wa ahlikum naro Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hukum asal dari pendidikan anak-anak adalah kembali kepada orang tua. Adapun ma'had di sini atau pondok ini hanya sekedar membantu. Membantu anak antum untuk memahami, untuk mempelajari agama ini. Kemudian di antara faedah, di antara keutamaan anak yang soleh Disebutkan di sana oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah maka nanti pada hari kiamat nanti kata Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya pada hari kiamat nanti seseorang itu ditinggikan derajatnya diangkat derajatnya di surga nanti maka dia mengatakan anni hadha maka dia mengatakan orang yang ditinggikan derajatnya di surga nanti mengatakan bagaimana saya bisa mencapai derajat ini maka dikatakan kepada dia Hadha bistighfari waladikalak. maka dikatakan kepada dia kepada dia bahwasanya diangkatnya derajat kamu di sini ditinggikannya derajat kamu di surga ini adalah dengan sebab istighfarnya anakmu kepada kamu dengan sebab mohonnya ampun atau mohon ampunan anakmu kepada kamu yaitu seorang anak memohonkan ampun kepada orang tuanya kepada Allah taala untuk orang tuanya maka ini pun menunjukkan bahwasanya faedah keutamaan dari anak yang soleh itu bukan hanya di dunia ini akan tetapi sampai di syurga nanti manakala kita memiliki anak yang soleh itu pun akan bermanfaat bagi kita manfaatnya pun akan kembali kepada kita maka untuk mendapatkan anak yang soleh untuk membentuk anak yang soleh tersebut itu maka butuh usaha yang sungguh-sungguh butuh usaha yang benar-benar mencurahkan usaha kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Maka inilah manfaat-manfaat dari anak yang soleh. Ya, manfaat-manfaat dari anak yang soleh. Adapun anak yang mungkin tidak soleh, anak yang tidak belajar ilmu agama ini, boro-boro memintakan ampun untuk orang tua, boro-boro apa? Mendoakan orang tuanya, atau juga menyolati orang tuanya, bahkan bisa jadi apa? ketika tubuh kita mungkin terbujur kaku ya ketika meninggal dunia bukan malah mengurus jenazah kita malah apa bisa jadi malah rebutan warisan ya jasad kita yang seharusnya membutuhkan untuk segera diurus malah apa rebutan warisan naudzubillahi min dzalik mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.